Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala al hadis al Hadi wal Arba'un Hadis yang ke-41 Ini bagus juga setiap kali kita melihat hadis Kita juga sambil menghafal Nanti lama-lama hafal kitab ini Yaitu Bulughul malam. Yang mana eh, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu Ta'ala mengatakan Barang siapa menghafal Bulughul Maram dan paham kandungannya Ya pantas untuk berfatwa saya salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saya menuhi tanah uli. Nabi SAW itu merasa kagum, yaitu beliau gembira sekali untuk melakukan tayamun. Yaitu apa? Melakukan sesuatu dengan kanan dulu atau dengan tangan kanan. Atau dengan kaki kanan. Almuhim memulai dengan kanan. Di tanah kulit ketika memakai slipper. Slipper atau kasut dan sebagainya. Dua taruh dan ketika bersisir menyisir rambut bagian kanan dulu wa tohuri dalam bahasa yang lain tuhur toknya di lemah Itu dalam masalah apa dalam masalah bersuci wa fi sya'ni kullin dan di dalam urusan-urusan mulia semuanya sya'an itu adalah amrun azim perkara yang besar jadi masuk di sini apa makan dengan tangan kanan bahkan ini adalah wajib bukan sekedar mustahab disuruh untuk meneliti setan inna syaitan ya'kulu bisimarin Fala dulu sima shimalikum. Tapi apa? Kulu bi mayaminikum. Setan itu makan dengan tangan kiri, maka jangan kalian makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Hmm. Iya, Ya, dengan tangan kanan. Memiliki setan. Kemudian juga datang dari hadis Ibnu Umar. Apa itu? Rasulullah SAW kalau akto, demikian pula kalau ahok itu dengan tangan kanan, memberikan dengan tangan kanan, menerima juga dengan tangan kanan. Adapun orang-orang kafir rata-rata mereka apa? Lebih suka dengan tangan kiri. bagaimana disikat setan. Nah, ini karena tidak paham, mereka tidak tahu bahwasanya harusnya apa dengan tangan kanan. Inilah pentingnya untuk belajar. So, oh yes. Iya. Demikian pula kalau masuk masjid, kalau masuk rumah, kita apa dengan kaki kanan dulu. Walaupun ini tidak sampai wajib untuk masalah itu. Demikian pula kalau apa kita keluar dari dari bilik tanda bilik air dengan kaki kanan dulu. Kalau masuk dengan kaki kiri dulu. Ini mustahil, tidak sampai wajib. Baik. Kita sekalian untuk yang berikutnya al-hadits tsani wal arbaun, hadis yang ke-42 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum kalau kalian berwudu maka mulailah dengan kanan kalian ini menunjukkan apa wajib karena ini perintah Akhwajul Arba'ah wa Sahahu Ibnu Khuzaimah dan memang hadisnya sahih. Menunjukkan ini bukan sekedar mustahab tapi wajib. Baik, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah yaitu apa? Tidak ada uh, eh, labu syurafil Islam. Tidak ada perkara yang remeh dalam Islam. Bahkan semuanya diatur. Bahkan masalah kanan dan kiri itu pun diatur. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa? umat Islam itu menjadi umat yang sempurna. Maka sampai masalah kanan kiri pun diatur. Mana yang pantas untuk yang kanan, mana yang pantas untuk yang kiri dan sebagainya. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah yaitu apa? Makruhi atau tayammun. Disyariatkan untuk tayammun. Tayammun secara bahasa adalah tabaruk yaitu mencari barokah. Maka kenapa kita memakai tangan kanan? Karena tangan kanan memang lebih banyak berkahnya daripada tangan kiri. Tayamun artinya adalah tabaruk. Dan juga mana adalah tafakur, yaitu mencari apa? Harapan ya bagus. Berarti untuk masalah anggota wudhu, maka apa kita juga menggunakan yang kanan. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya untuk mencuci tangan, kita kanan dulu, baru kemudian tangan yang kiri. Demikian pula mencuci kaki kanan dulu, baru mencuci kaki kiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Adapun untuk bagian yang tidak bisa dibagi, seperti apa? Seperti kepala, jelas kita mengusap seperti yang dicontohkan Rasulullah, langsung dengan dua, dua tangan. Mengusap kanan dan kiri secara bersamaan. Demikian pula telinga secara bersamaan. Demikian pula untuk wajah. Kita usap langsung, eh, apa, kita cuci langsung dengan dua telapak tangan, kanan dan kiri secara bersamaan. Jadi tayamumnya itu khusus untuk bagian yang memang bisa dibagi. Sekarang bagaimana kalau kita memakai, kalau kita mengikuti pendapat e, eh, Hanafiya atau Hanifah, boleh kita kita balik. Untuk masalah sah maka biasa. Hanya saja berdasarkan hadis ini, maka apa jadinya dia itu adalah apa? Adalah adalah berdosa kalau kita memakai tangan kiri ketika kita uh, kita memulai yang kiri dulu ketika kita berwudu. Karena apa perintahnya adalah apa? Perintah dia perintah. Oh sejauh bimayaminikum. Tetapi dia sah wudunya. Itu kalau masalah apa memakai kalau yang terkait dengan kanan dan kiri. ada pun kalau takdir yang mereka lakukan yaitu apa? kaki dulu, kemudian kepala dulu, eh, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah, maka jumhur ulama mengatakan ini adalah apa? Adalah tidak sah. Karena harus tasik, tasik itu rukun. Maka dia tidak sah wudunya. Baik, kita masuk kepada yang berikutnya. Al-Hadithus Saris wal Arba'un, hadis yang ke-43. Ani Mughira bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughira bin Syu'bah kita tadi apa? Juhatul Arab. Uh, orang cerdasnya Arab, jeniusnya Arab. Memang kalau kita lihat di dalam biografi beliau banyak kisah ya luar biasa tentang beliau ini. Baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam masalah masalah menyelamatkan diri dari apa? Dari tipu daya penjahat dan juga apa dalam sampai dalam masalah peperangan. Kisah banyak tentang Mughira bin Syu'bah ini, pandai. Di antaranya adalah Eh, ketika apa itu? Ketika beliau dituduh oleh orang Yahudi. Ketika beliau sudah menjadi menjadi amir, menjadi gubernur di Irak, Irak ya, dulu sekedar apa? gubernur gubernuran. Sekarang jadi negara. Namun Mughalah dan Syu'bah ini beliau memimpin dengan bagus, tapi ada satu orang Yahudi yang yang entah hasad atau bagaimana dia ingin agar agar Mughalah bin Syu'bah ini dihukum. Akhirnya dia datang kepada Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Mugurah bin Syu'bah itu dia korupsi, dia mengumpulkan harta sebanyak 100 ribu kemudian dia menitipkan pada saya tapi nah, saya cerita pada anda nah, dari dari apa itu dari pujian maka Umar pun marah tetapi apa tidak langsung menuduh Umar kirim pesan kepada apa kepada Mughirah bin Syu'bah berangkat kamu ke Madinah karena kamu ada tujuan begini begini begini Wah, terkejut Mughirah bin Syu'bah bagaimana ada tujuan semacam ini maka beliau pun berangkat. Begitu sampai di Madinah, kemudian Umar bilang bahwasanya orang ini bersaksi dan bersumpah bahwasanya kamu korupsi uang sekian dan dia dan kamu menitipkan uang kepada dia 100 ribu. Maka Mugirah langsung mengatakan, wahai Amirul ini, yang benar bukan 100 ribu, tapi 200 ribu. Ambil 200 ribu itu dari orang itu. Wah, bingung, pusat orang Yahudinya. Dari mana aku dapat 200 ribu akhirnya? Kalau Mugirah dicukup di hukum, mau tidak mau harus ada buktinya. Apa buktinya? Nah, orang Yahudi harus menyerahkan uang 200 ribu itu. Akhirnya Yahudinya karena nggak punya uang dia bilang, ya, emang itu saya dusta aja. Makanya dia yang dapat cambuk 80 kali. Demikian pula dalam dalam kes yang lain banyak, tapi anak lupa dalam masalah peperangan. Makanya Mughirah bin mengatakan, nggak pernah ada orang yang sanggup berjuang melawan aku. Tapi kami aja aku pernah pernah kalah dengan seorang anak muda. Oh iya, juga ketika beliau beliau sudah tua, beliau ingin melamar seorang gadis. Kebetulan ketika beliau melamar seorang gadis itu, ada satu anak muda yang luar biasa tampan. Yang melamar gadis yang sama. Akhirnya menggunakan gadis juga mikir, wah, aku salah perjalanannya Akhirnya, tapi nggak apa coba aja. Nah, sementara pas gadis ini tahu, oh, ini anak muda ini jelas lebih bagus. Tapi mau bilang ini juga apa? Dia juga terkenal sahabi yang bagus. Akhirnya wanita ini bilang, wajib aku untuk akan mendengar kalian berdua bicara di bar hijab. Akhirnya dua-duanya masuk ke rumah itu dan mereka dialog. Dan bisa mendengar di balik di balik tabir itu. Mungkin bingung, ini gimana cara mengalahkan dia. Akhirnya dia tanya kepada anak muda itu, gimana kamu masalah masalah ini masalah ini masalah ini ternyata dia pengen bagus anak muda ini memang orangnya cenderung perfect, eh, sempurna dia. Akhirnya banyak. Di mana masalah ya, masalah ekonomi? Anak muda itu wah dengan bangga mengatakan, tidak ada satupun yang luput dari penelitianku. Bahkan, eh, bahkan kalau aku ngasih kepada istriku, eh, apa namanya itu, satu satu karung berat, eh, bukan berat, satu karung gandum, satu biji pun akan aku nilai, akan aku teliti di mana biji itu akan apa akan dia pakai. Menggerak dari seorang anak. Oh, kalau aku nggak gitu. Aku akan kasih dia satu satu karung. Aku nggak akan mikir terserah dia mau pakai apa. Nanti sebelum habis aku kasih lagi. Wah, wanita ini mengatakan, wah kalau aku dengan anak muda ini bisa pernah aku dinilai satu masing-masing butiran. Nah, aku dengan aja lah. Salah <laughs> anak mudanya. Iya lah. Nah, cuma pernah beliau kalah ketika lawan anak muda yang lain. Pernah beliau ingin apa? Melamar seorang gadis Kemudian apa? Dia bilang sama temennya, aku mau melamar jadi itu. Nah, orang ini bilang, wallahi aku lihat dia itu di, pernah dicium seorang laki-laki. Malah nggak jadi lah. Ternyata sebulan kemudian, jadi itu sudah menikah dengan laki-laki ini. Kemudian tanya, mana kamu bilang dia dicium kemudian kamu nikahi dia? Ya aku lihat dia dicium ayamnya. <laughs> nah, salah dia. Aduh biasa. Saya ini Mughirah bin Kita baca sedikit. Saat anak Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam tawadok. Nabi Wasallam terwudu. Ini kisah perang tabu. Fama sahabi syiatih. Beliau mengusap ubun-ubun beliau wa alal imamah dan mengusap imamah beliau yaitu surban beliau wa kufain dan mengusap dua kuf beliau hmm. kuf yaitu apa sepatu yang sampai menutup buku rali itu akhrajahu muslim dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Bahwasanya disunahkan kalau kita memakai imamah, memakai surga untuk kita usap imamah kita dan tidak perlu apa melepaskan imamah itu walaupun boleh tetapi ini mengkapi apa atas fit peringanan dari Allah Taala karena kalau memakai imamah itu lama kan lama dan bikin penat kadang maka apa sudah kita tidak perlu melepas imamah kita sudah kita usap saja di atas imamah itu di atas surga itu dan ini semua ulama sepakat bahwasanya apa? Itu adalah mustahab. Cuma mereka berselisih pendapat. Apakah kalau kita mengusap imamah, kita juga wajib mengusap sebagian rambut kita? Sebagian mengatakan iya wajib. Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh untuk apa mengusap kepala. Maka kalau kita hanya mengusap imamah, maka ini tidak sah. Tetapi ini dibantah oleh banyak ulama yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah saw telah sahih berita dari beliau bahwasanya beliau hanya mengusap imamah saja tanpa mengusap kepala. Makanya yang rajin adalah tentang masalah mengusap bagian atas itu dia ada tiga cara dan semuanya boleh. Yang pertama adalah mengusap seluruh kepala, yaitu apa? Dari dari apa namanya? Dari ubun-ubun sampai ke tengkuk. Kalau dalam keadaan apa dia tidak memakai kurban, maka ini adalah sah. Boleh, memang itu yang masih. Kemudian kalau dia memakai imamah, boleh dia mengusap hanya imamah saja. Itu sah. Karena Rasulullah telah melakukan itu. Cara yang ketiga adalah seperti yang dilakukan Rasulullah dalam riwayat Muslim ini, menggabungkan antara apa? Mengusap imamah dan mengusap ubun-ubun. Itu juga boleh. Maka perkaranya adalah wasik, yaitu luas, terserah. Kita memilih yang mana. Adapun, kalau ada pertanyaan, setelah kita mengusap imamah, mengusap surga, kemudian surganya kita lepas apakah wudhunya itu batal? Karena yang di yang disucikan tadi apa? Imamannya. Sementara sekarang kita lepas imamah kita. Berarti apa kepala kita masih apa? Masih kering. Sebagian ulama mengatakan dia batal wudhunya, dia harus wudhu lagi. Tapi dibantah oleh kebanyakan ulama yang lain, yang mereka mengatakan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan itu, mengatakan bahwasanya dia itu batal. Sebagaimana apa? Sebagaimana seseorang itu dia mengusap kepala dia, mengusap rambutnya. Kemudian setelah itu karena suatu hajat, mungkin karena gatal-gatal, ada ketumbe atau banyak apa, mungkin banyak kutu, terpaksa dia gundul. Apa namanya? Selai mumur. Selai mumur. Iya. Nah, akhirnya terpaksa dia menggundul rambutnya. Apakah batal wudhunya? Para ulama sepakat enggak, enggak batal wudhunya. Sementara imamah posisinya seperti rambut. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengusap rambut, terkadang apa? Terkadang air itu tidak sampai ke kulit kita. Maka seperti itu, itu pula imamah. Maka kalau seseorang itu sudah berwudu, sudah mengusap e, sorban dia, kemudian kebetulan dia melepaskan sorban dia itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka wudunya itu tetap sah. Wudunya tidak batal. Itu pendapat yang benar. Kemudian bagaimana kalau dia memakai tidak memakai imamah tetapi memakai kopiah apa apa namanya peci itu kopiah iya. iya. Maka para ulama kebanyakan ulama mengatakan tidak sah untuk apa? Dia mengungkap di atas pecinya. Kenapa? Karena ini mudah. Mudah sekali untuk kita melepas, kemudian kita wudhu seperti biasa. Beda dengan apa? Surban. Kalau surban penat, agak sedikit penat. Maka kalau sekedar mengusap peci itu tidak sah. Sekarang bagaimana dengan wanita yang memakai tudung? Dia mengusap mengusap atas tudungnya. Apakah sah? Kalau tudungnya itu termasuk tudung yang susah untuk dilepas, maka sah. Maka seperti itu pula yang dipraktekkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Dia mengusap apa itu di atas tudungnya. Menunjukkan apa itu tidak apa-apa. Kecuali kalau apa? Kalau tudungnya itu sebenarnya mudah sekali untuk untuk dilepas atau tangannya itu sebenarnya mudah untuk masuk ke balik tudungnya. Maka dia wajib untuk mengusap kepalanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari yang sahih dari Rasulullah tentang apa itu mengusap tubuh atau membolehkan mengusap tubuh. Yang diperbolehkan hanya apa? Mengusap imamah, mengusap e, surban. Cuma ada pertanyaan bagaimana dengan hadis Bilal radhiyallahu anhu dan sahih. Bilal mengatakan Rasulullah SAW itu mengusap apa? Mengusap khimar. Hadisnya di Sahih Muslim, anna Nabi SAW masaha alal kufaini wal khimar. Rasulullah mengusap khimar, sementara khimar dalam bahasa kita adalah apa tudung. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah apa? Khimar itu dalam bahasa Arab maknanya adalah apa? Adalah untuk imamah. Maka dengan ini sesuailah seluruh riwayat yang dimaksud adalah apa? Adalah adalah surga itu sendiri. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah disyariatkannya untuk menutup kuf, yaitu sepatu yang sampai menutup buku lali. Boleh kita menutup. Bahkan apa? Bahkan ini adalah perkara yang amat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan diperintahkan. Bagaimana datang di dalam hadis Abu Saruban. dibaca oleh Imam Ahmad. Anna Rasulullah SAW Ba'asat sariyah fa'amarahum an yamsahu alal asaib wa tasafiyah. Rasulullah SAW pernah mengutus pasukan perang. Beliau memerintahkan mereka untuk mengusat Ansoib. Ansoib itu apa? Ansoib bisa jadi adalah imamah itu sendiri atau perban-perban yang menutup luka. Nah, sudah diusap saja bagian permukaannya. Waktu serafin, yaitu yaitu penghangat karena kaki juga perlu penghangat. Jadi tidak harus berupa sepatu, slipper dan sebagainya. Mungkin berupa apa? Apa itu namanya kaos kaki itu? Stokin, Eh, iya. Maka boleh. Maka ini diperintahkan kalau kebetulan dia memakai itu. Tapi berapa waktunya? Nah, kalau dia adalah orang yang tinggal di di kampungnya, maka waktunya adalah atas sehari semalam. Sebagaimana datang dalam hadis Wafan bin Asal al-Muradi, hadisnya Hasan. Tapi kalau dia adalah apa? Seorang yang musafir maka tiga hari tiga malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis itu dan hadisnya adalah mutawatir masalah almasnya adalah al mutawatir datang lebih dari 20 sahabat Oke, iya, ilahuna wallahu ala alam kita masih ada beberapa pembahasan terkait dengan hadis ini kita lanjutkan besok insya Allah. Oh gitu. Ah ya. Itu nanti insya Allah kita akan lewati dalam hadis khusus. Yaitu sasarannya adalah dalam keadaan suci kakinya. Insya kita akan lewati dalam hadis itu masalah hukum nanti. Tapi nggak apa kita sebutkan sekarang. Karena dalam hadis Mubirah juga yang mustafakun alaih lebih lengkap ketika Mubirah ingin melepaskan hukum Rasulullah, Rasulullah mengatakan bahwa jauh apa ini ada Rasulullah atau dilatain Biarkan dua kakiku itu Kenapa? Karena aku telah memasukkan kedua kaki itu dalam hukum dalam keadaan sudah suci. Jadi syaratnya adalah apa? Kakinya itu memang sudah suci lebih dulu, mungkin dengan wudhu yang sebelumnya. Adapun untuk masalah masalah kurban, maka para ulama mengatakan ini tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Karena Rasulullah yang mengajarkan itu, beliau tidak mensyaratkan itu. Jadi boleh kita belum suci, kemudian kita pakai kurban, ketika berwudhu sudah langsung kita usap. Bagaimana rambut kita itu? Kita usap. Kita usap tu nak dibalikkan tak payah sekali ke belakang. Tidak, tidak disebutkan. Itu hanya untuk kepala. Terserah kita. Maka sebagian ulama dan ini yang dirujukkan Syekh Muhammad bin Hizab tidak tidak wajib kita melukat seluruh apa seluruh imam. Bagi sebagian saja pun cukup. Tapi sebaiknya ya terasa tanpa harus kita mengulang lagi. Memang ini adalah kata Syekhul Islam eh, masalah merusak merusak kepala dan juga merusak wakil kepala yaitu apa? Wakil rambut yaitu imamah tadi itu adalah dibangun di atas rukun dan tasbih peringanan. Maka memang dia hukumnya ringan. Tidak tidak wajib untuk istiak, tidak wajib untuk apa? Semuanya harus merata ketika mengusap mengusap apa itu tadi namanya turban, ya imamah. Ya itu itu disunahkan seperti yang ibu bilang tadi. Ubun-ubun dan kemudian apa seluruh seluruh imamah tadi. Sunahkan maksudnya, maksudnya eh, untuk memakai ya dalam keadaan memakai imamah. Kenapa? Karena rata-rata eh, sebagian kalau dia ingin mencuci wajah, mau tidak mau apa imamah akan dimundurkan sedikit sampai ke batas kubur-kubur. Kenapa? Karena kubur-kubur memang bagian dari apa? Kubur-kubur yang lepas, bagian dari wajah. Nah, nanti ketika mengusap kepala, kita, kita mengusap kubur-kubur yang ada rambutnya itu dan mengusap imamah kita. Itu salah satu caranya. Imamah yang dimaksudkan tu Ustaz Madrasah serban yang macam kita pakai di Malaysia Ataupun yang lebih besar uh, Itu itu bebas Selama dia namanya adalah imamah Sebagian ulama mensyaratkan dia adalah imamah orang Arab yang Arab yang dulu yaitu apa? Ada ikatan di bawahnya sampai menutupi apa? Menutup uh, janggut dia, menutup janggut dia. Hmm. Tapi ini tidak disyaratkan demikian. Ada yang mengatakan syaratnya adalah imamahnya itu harus memiliki ekor. Tapi yang benar tidak harus. Selama dia adalah imamah, terserah mau sultan yang besar, sultan yang kecil, sultan gaya India atau gaya Turki itu tidak masalah. Karena intinya adalah dia itu sesuatu yang sudah dilelehkan dan susah untuk dilepas. Maka istilahnya yang adalah asoid, sesuatu yang dililit-lilit itu. Terserah dia pakai pakai gaya Saudi, Saudi yang bukan hanya masyarakat itu apa itu? Hmm. Ya kita, tapi yang memang imamah Saudi atau imamah Yaman atau imamah Syekh itu yang saya gelap dulu. Ada yang mengatakan imamah yang dimaksudkan itu seperti hutan Sultan Diponegoro. Ah, itu, itu makruf, itu juga makruf. Tidak ah. masalah pakai bu. Ah. Ada sebagian hewan yang memang memang dia teliti menurut itu memiliki sampai kurang lebih 12 kayak imamah. Semuanya boleh terserah. Tidak harus imamah yang gaya ini atau gaya karena masing-masing kau bilang gayanya lain-lain imamahnya. Terserah, tidak masalah. Hmm. Kalau yang dirosikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di Iqtida Siratul Mustaqim, imamah yang paling sesuai dengan cara Rasulullah adalah memang imamah yang itu, yang setelah kita ikat-ikat di atas itu kemudian langsung diikatkan ke jatuh. Karena yang terkait dengan peperangan. Untuk apa kalau kita naik kuda dia tidak lepas. Itulah imamah para muhajirin dan ansor. Tapi kalau orang ulama mengatakan tidak disyaratkan harus demikian cuma itu yang terbaik makanya banyak kita lihat orang-orang zaman memang imamannya sampai menutup dagunya diikatkan kuat cuma itu lebih hangat lebih bagus terutama di musim dingin yang ekstrim di sana jadi bagus jadi yang, yang memang posisi yang mengambil yang walaupun Memang beliau yang pertama mengambil dari hadis ini. Tapi ini dibantah oleh para ulama yang lain. Kenapa? Rasulullah mengusap ubun-ubun dalam keadaan apa? Beliau juga mengusap imamah, ada imamahnya. Tidak mencukupkan dengan ubun-ubun saja. Dan juga beliau mengambil ke rumah yang eh, dari apa? Dari Al-Quran yang tentang apa itu? Wang tahu biru ujikum. adalah lisan bahid. Bila menentukan itu, makanya cukup sebagian saja. Bagian terserah mau sebagian kanan atau sebagian kiri atau sebagian depan. Allah Taala.